Ayol al kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat bermanfaat sebuah kitab barakallahu fikum yang para ulama kita memberikan perhatian yang besar terhadap kitab ini. Dan kitab ini diantara silsilah atau runtutan awal ketika seseorang mempelajari silsilah tauhid. Kalau kita belajar di markis atau di pondok-pondok, baik itu markis ulama atau pondok atau mahat yang di sana barakallahu fikum para ulama kita mengajarkan, eh, para ulama kita barakallahu fikum eh, tegak eh, dalam memberikan pengajaran pada mahat mahat yang beliau atau yang para ulama kita berada di mahat tersebut atau para masyai atau mahat-mahat mahat asatidah afillahullah naam bahwasanya usul salasa dijadikan awal kita peruntutan silsilah Tauhid Al-Uluhiyah dari Al-Usul Salasa kemudian beranjak kepada kitab Al-Wajibat, Al-Mutahatimat Al-Ma'rifat ala kulli muslimin wal muslimah kemudian beranjak pada kitab yang lebih tinggi kitab uh, Kitab Tauhid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah kemudian kitab tasyyu Syubhat dan seterusnya atau kitab diawali dengan kitab al-wajibat kemudian beranjak kepada kitab al-usul salasa kemudian kitab tauhid kemudian kasus syubhat atau juga ada yang memulai dengan misalnya kitab al-usul salasa kemudian setelah selesai beranjak kepada kitab al-qaul mufid fi adilati tauhid kemudian membahas kitab kitab tauhid kemudian kasus syubhat kemudian fatul majid Nah, itu diantara atau itu silsilah. Ketika seseorang mempelajari kitab, uh, ketika seseorang mempelajari permasalahan tauhid uluhiyah, maka kitab al-usul salasa ini diantara kitab yang akan dia pelajari. Di markis-markis ulama, di markis-markis tidak kita, kitab al-usul salasa ini diantara kitab yang dipelajari ketika seseorang mau mengambil uh, runtutan silsilah tauhid al-uluhiyah. Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kitab Al-Usul Salasah ini kitab yang sangat bermanfaat barakallahu fikum dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid. Para ulama kita sangat memberikan perhatian yang besar terhadap kitab ini. Hal ini terlihat dari bahwasanya mereka mengajarkan kitab-kitab ini mengajarkan kitab ini di majelis-majelis mereka atau terlihat juga para ulama kita menyarankan untuk membaca atau mengajarkan kitab ini atau terlihat barakallahu para masyayikh para ulama memberikan perhatian dalam mentahki atau memberikan sarah menulis sarahnya atau menyarankan untuk kita semua untuk menghafal matan kitab ini. Ini di antara hal yang menunjukkan betapa para ulama kita memberikan perhatian yang besar terhadap kitab salah satu ini. Salah satu usul ini. Ayat ibadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di hari ini pada pembukaan pembahasan kitab Al-Usulu Salasa ini ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan awal pembahasan kita. Ayat libatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, yang penting untuk Anda sampaikan pada mukaddimah awal dari pembacaan kitab ini, nama kitab ini. Ismul kitab, nama kitab ini. Ikhtalafa fi tasmiyati hadhihi risalah berbeda sebagian orang atau eh, penamaan kitab ini terjadi perbedaan menamakan kitab ini tentang penamaan kitab ini terjadi perbedaan tentang penamaan kitab ini wa hadzal khilafu ma huwa bi'tibarillah adapun perbedaan penamaan kitab ini hanya sebatas penamaan secara lafaz saja Perbedaan penamaan kitab ini hanya sebatas penamaan secara lafaz saja. Adapun maknanya sama. Adapun maknanya sama. Dan kebanyakan orang yang menyebutkan kitab ini menamakan dengan Salatatul Usul wa Adilatuha. Tiga landasan utama agama kita dan berserta dengan dalil-dalilnya. Ini. Orang yang menyebutkan kitab ini menyebutkan dengan nama salah satu usul wa Tuhan. Sebagian orang menamakan kitab yang kita bahas ini dengan Al-Usulu At-Talata. Tiga landasan utama. Sama maknanya. Cuma lapatnya saja, saja yang berbeda. Sebagian lagi Baralofiku menamakan dengan penamaan Talqinu Usulil akidatil Amah. Sebagian orang menyebutkan dengan penyebutan atau menamakan dengan penamaan ini. Sama maknanya tentang permasalahan akidah. Lalu sebagian lagi menamakan kitab ini dengan nama Usuluddin Islami. Landasan atau pokok agama Islam. Tafatnya berbeda namun maknanya sama. Sebagian lagi menyebutkan kitab ini dengan nama Mabadiul Islam. Nam, ini diantara uh, eh, atau ini penamaan-penamaan tentang nama kitab ini. Secara lapat saja yang berbeda namun maknanya sama. Yaitu kitab ini membahas tentang landasan agama kita. Namun ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah kata Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh kata beliau lakin tasmiyatuha al-ma'rufah annaha salatatul usul wa adilatuha. Kata Syekh Saleh al khuz uh, eh, Syekh Saleh Al-Syekh akan tetapi penamaan yang dikenal, penamaan yang ma'ruf dikenal adalah salatatul usul wa adilatuha. Tiga landasan utama agama kita berserta dengan dalilnya. Ini yang ma'ruf. Salah satu usul wa adilatuha. Sebagaimana kata Syekh Saleh Abdul Aziz al -Usih. Ini poin yang pertama yang penting untuk Anda sampaikan pada kesempatan awal dari pembahasan kitab ini. Lalu poin yang kedua, maudhu'ul kitab yang dibahas dalam kitab ini. lihat <clears throat> al kiram rahimani wa rahimakumullah yang dibahas dalam kitab ini yang pertama Syekh membawakan empat hal yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kemudian mengamalkannya secara lahiriah dan batiniah. Empat hal yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya kemudian mengamalkannya secara lahiriah dan batiniah. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Sabar. Lalu Syekh yang kedua Barakallahu menjelaskan tentang tiga hal yang harus kita pahami dan kita amalkan secara lahiriah dan batiniah yaitu at-tauhid ar-rububiyah tentang permasalahan tauhid ar-rububiyah Lalu yang kedua tentang permasalahan tauhid al-uluhiyah. Lalu yang ketiga, lalu yang ketiga tentang permasalahan al-wala wal barak Loyalitas kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini hal yang kedua yang akan dibahas dalam kitab ini atau maugul kitab ini. Lalu hal yang ketiga yaitu Syekh menjelaskan tentang tiga landasan utama yang akan tiga landasan utama agama kita yaitu tentang pengenalan seorang hamba kepada Robnya, kepada agamanya dan kepada nabinya Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Intinya kitab ini membahas tentang permasalahan tauhid, tentang permasalahan akidah yang mendasar yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Itu maudhu'ul kita. Yang dibahas kitab ini tentang permasalahan tauhid, tentang permasalahan akidah yang dibahas dalam kitab ini. Naam. Lalu poin yang kedua yang penting untuk untuk Anda sampaikan pada pembukaan kitab ini mu'alifuhu. Siapa penulis kitab ini? Penulis kitab ini ya ayat kuat al-kiram rahimani wa rahimakumullah ma'ruf indakum di sisi kalian Syekh al-imam al-mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah seorang imam seorang mujaddid seorang dai yang mengajak kepada tauhid yang memperingatkan umat dari bahaya syirik yang sabar dalam dakwahnya ini sampai Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dakwah beliau tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nama Yalifatul lifatal kiram rahimani wa rahimakumullah beliau adalah al-imam al-mujaddid pada zamannya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Tentang beliau tentang biografi beliau banyak ditulis oleh para ulama namun pada kesempatan ini ana hanya ingin menyebutkan tentang bahwasanya yang menulis kitab Salatatul Usul ini adalah beliau. Lalu barakallahu fikum yang keempat poin yang keempat yang penting untuk Anda sampaikan pada kesempatan ini ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah buah buah seseorang mempelajari kitab ini atau mempelajari apa yang ada yang akan dipelajari uh, buah dari seseorang mempelajari apa yang disebutkan dalam kitab ini. Buahnya. Ayalihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mempelajari apa yang akan dibahas dalam kitab ini. Yaitu pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada agamanya, dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diamalkan secara lahiriah dan batiniah, maka barakallahu faman ta'alama hadhihi al-usul wa 'amila biha zahiran wa batinan harriyun Allah Allah thabit fil hayati dunya wal barang siapa yang barang siapa yang mempelajari ketiga landasan ini dan mengamalkannya secara lahiriah dan batiniah fahuwa harriyun maka bergembiralah dia an yusabbitahullahu Allahu biqauli tsabit fil Hayati dunya wal akhirah. Allah akan mengkokohkan dengan perkataan kokoh ketika di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yusabbitullahu yusabbitullahu alladhina amanu biqauli thabiti biqauli thabiti fil Hayati dunya wal akhirah wa fil akhirah yuthabitullahu ladina amanu Allah akan memberikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman biqauli sabit dengan perkataan yang kokoh fil hayati dunya pada kehidupan di dunia wa fil akhirah dan kehidupan di akhir sebuah buah yang sangat berharga yang akan datangkan kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat ketika seseorang mempelajari pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya kepada agamanya dan kepada nabinya maka Allah akan mengokohkan dirinya dengan perkataan yang kokoh ketika atau di dalam kehidupan dunia dan ketika di akhir. namun sebaliknya ketika seseorang meremehkan menganggap enteng tidak menggubris tentang pelajaran ini, tentang pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada agamanya dan kepada nabinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap remeh, dianggap ringan, dia ringankan perkara yang dianggap perkara yang sepele. Wa man tahawwana biha wa tasahala wa man tahawwanu biha wa tasahalu wa lam yarfa biha ra'san fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang menganggap ringan, meremehkan atau memudah-mudahkan tentang pengalaman seorang hamba kepada Rabbnya, agama dan kepada nabinya, maka jangan fala yalumanna, maka janganlah dia mencela illa nafsah kecuali dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi Barang siapa yang beramal soleh maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Waman waman asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri. Wama rabbuka bidzalamil lil abid. Wama rabbuka bidzalamil lil abid. Maka Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada hambanya. Naam ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita berharap Allah mengokohkan kita. Tentu kita berharap Allah mengokohkan langkah kita, mengokohkan keimanan kita, mengokohkan kita di atas agama ini, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat itu yang kita harapkan dan caranya adalah mengenal Allah, mengenal agamanya dan mengenal nabinya. Dan sebaliknya ketika seseorang meremehkan permasalahan ini, tidak menggubrisnya atau menganggap enteng, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri ketika dia menyimpang naudzubillah ketika dia tidak istiqamah naudzubillah ketika dia barakallahu fikum di akhirat barakallahu fikum tidak Allah berikan perkataan yang kokoh ayo al kiram rahimani wa rahimakumullah itu poin yang kelima nah yang kelima yang penting untuk disampaikan pada pembukaan kitab ini. Lalu poin yang selanjutnya <coughs> Ayol ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah Di awal telah saya singgung bahwasannya Para ulama kita memberikan perhatian yang besar Perhatian yang luar biasa terhadap kitab ini Dengan menjelaskan atau membahas kitab ini di majelis-majelis mereka Atau menyarankan kaum muslimin untuk belajar kitab ini bahkan menyarankan untuk menghafalnya. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah dan di antara bentuk perhatian para ulama kita, para masyih kita barakallahu fikun terhadap kitab ini ditulis syarah-syarah atau penjelasan-penjelasan tentang kitab ini atau adanya penjelasan-penjelasan atau syarah terhadap kitab ini baik yang Hal itu semua didapatkan dari hasil kajian para ulama kita atau ditulis secara langsung oleh uh, tang, uh, ditulis secara langsung dengan tangan-tangan mereka, tangan-tangan para ulama kita atau para masyayikh kita. Maka pada kesempatan ini di antara poin yang ingin Anda sampaikan kepada antum pada pembukaan ini beberapa sarah. Beberapa kitab suruh, kitab sarah yang menjelaskan al-usul salasah. Al-Usul Salasah sebuah kitab tersendiri. Kemudian datang orang mensarahnya, menjelaskannya. Itu namanya kitab uh, eh, Asyarah Kitab Al-Usul Salasah. Itu yang ingin, yang ingin Anda sampaikan. Beberapa kitab yang lain yang menjelaskan kitab Al-Usul Al Salasah yang ditulis oleh para ulama kita. Yang pertama Anda sebutkan Hasiatul Hasiatul Salasatil Usul. Hasiyah Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Muhammad Qasim rahimahullah. <coughs> ini kitabnya seperti yang antum lihat di hadapan antum ini. Hasiah salah satu usul di antara syarah di antara syarah ia menjelaskan kitab al-usul salah atau salah satu usul. Lalu yang kedua syarah salah satu usul Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullah mempunyai sarah kitab al usulul Salasah. Yang sarah beliau ini itu hasil dari kajian beliau, bukan tulisan tangan. Hasil kajian beliau, beliau membahas kitab Al-Salasatul Usul, kemudian terekam dalam sebuah kaset, kemudian ditulis oleh sebagian uh, ditulis oleh seseorang, kemudian dibukukan menjadi sebuah kitab. Kitab Sarah salah satu usul Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Lalu yang ketiga, Sarah salah satu usul Syekh Muhammad bin Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. enam ini pun hasil dari pengajaran beliau. Beliau mengajarkan kitab Al-Usulu Salasa atau Salasatul Usul beliau ajarkan kemudian dari hasil pengajaran tersebut terekam dalam sebuah kaset kemudian ditulis di, uh, disalin dengan tulisan kemudian dicetak menjadi sebuah kitab dan bisa untuk mendapatkan di beberapa toko kitab Sarah salah satu usul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Hasil pengajaran beliau. Lalu yang ketiga, syarhu salah satu usul Enam, at-ta'liq. Ana ulangi. Yang keempat, at-ta'liqat ala usuli salasah. At-ta'liqat ala usuli salasah. Syekh Al-Alamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Naam, Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah pun mempunyai kitab atau penjelasan tentang kitab salah satu usul. Ini pun hasil dari pengajaran beliau. Beliau mengajarkan di majelisnya tentang atau kitab Al-Usul Salasah yang ter, kemudian uh, yang terekam dalam sebuah kaset yang kajian beliau tersebut direkam dalam sebuah kaset kemudian disalin dan dicetak. Jadilah kitab At-Ta'liqat ala Usul Salasah Syekh Ahmad al najmi rahimahullah. Lalu yang keempat, yang kelima, syarah salah satu usul Asyih Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Nam, Syekh Saleh Al-Fauzan pun mengajarkan kitab Al-Usul Salasa. Yang hasil pengajaran beliau yang terekam dalam sebuah kaset kemudian disalin, kemudian dicetak menjadi sebuah kitab Sarah Salah satu usul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Artinya para ulama tadi, Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallah, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimallah, Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah mengajarkan kitab Al-Usul Salas. Lalu diantaranya ya, lagi syarah salah satu usul Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh. Ini pun kitab ini pun barakallahu fikum hasil dari pengajaran beliau. Lalu yang lainnya syarah salah satu usul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimallah. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimallah pun mempunyai barakallahu fikum syarah penjelasan terhadap kitab Al-Usul Salasah. Bahkan eh, kitab syarahnya Syekh Aman Jami Allah disebutkan pada mukaddimahnya bahwasanya kitab tersebut hasil dari tujuh rekaman tujuh rekaman pengajaran beliau terhadap kitab Al-Usulu Salasa artinya beliau menamatkan tujuh kali mengajarkan kitab Al-Usulu Salasa ada rekaman ini dari awal sampai akhir dua kaset ada rekaman Al-Usulu Salasa beliau pada kesempatan yang lain tiga kaset ada rekaman alusus salasa beliau pada kesempatan yang lain mengajar di sebuah tempat yang lain misalnya atau pada kesempatan yang lain sekian kaset. Kemudian kaset-kaset rekaman ini ditulis, didengarkan, ditulis, saling melengkapi jadilah kitab Sarah Al-Usul Salasah Syekh Aman Ajami rahimallah. Lalu di antaranya yang lain Sarah Syarah salah satu usul Syekh ubed. Al-Jabiri hafidahullah. Syekh Ubaid Al-Jabiri Syekh Ubaid Al-Jabiri uh, eh, hafidahullah <coughs> mempunyai syarah Al-Usul Salasah. Judulnya Ittihaful Uqul bi Syarhi Thalathatil Usul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidahullah. Ini pun dari hasil pengajaran beliau di majelis beliau. Nah, Lalu barakallahu sengaja ana ingin menyebutkan ini semua supaya antum barakallahu mendapat uh, menarik sebuah kesimpulan bahwasanya para ulama kita barakallahu mengajarkan kitab ini atau memberikan perhatian yang luar biasa terhadap kitab ini. Dan bahkan hal yang menunjukkan luar biasanya lagi barakallahu kitab ini diajarkan di mana? Syekh Ubed tinggal di mana? Syekh Soleh Fauzan tinggal di mana? Syekh Muhammad bin Soleh Uzaimin tinggal di mana? Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah tinggal di mana? Tinggal di negeri Tauhid. Mengajarkan kitab yang menjelaskan masalah Tauhid. Lalu barakallahu fikum, Mullah. kita tinggal di negeri mana? Di negeri Indonesia yang banyak sekali kesyirikan, yang jauhnya jauh kaum muslimin dari ilmu yang benar dan seterusnya. Itu. Mereka para ulama kita, ulama kibar, masyai al-sunnah wal jamaah, memberikan perhatian yang luar biasa dalam mendidik umat, menjelaskan umat tentang permasalahan tauhid di negeri tauhid. Di negeri tauhid. Yang dari kecil mereka dididik, anak-anak mereka, warga negara mereka dididik untuk memahami tauhid dengan pemahaman yang benar di pendidikan umum mereka di SD, SMP, SMA. Namun tidaklah para ulama kita para masyaih kita mencukupkan untuk tidak mengajarkan tauhid. Bahkan para ulama kita tidak menutup kemungkinan mengetahui ulama fulan telah mengajarkan kita palsu salah. Kita mencukupkan saja. Ulama fulan telah mengajarkan salah satu usul selesai, kita mencukupkan aja kita bahas yang lain. Tidak. Namun mereka pun memberikan atau namun mereka pun masing-masing dari mereka bersemangat untuk menjelaskan menjelaskan permasalahan tauhid di antaranya dengan menjelaskan kitab atau mengajarkan kitab eh, Al-Usul uh, Al Salasah. Naam, di antaranya lagi yang kesembilan syarahnya Syekh Zaid Muha, eh, Syekh Zaid Ibnu Muhammad bin Hadi rahimallah. Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimallah. Hafizahullah. Beliau pun mempunyai kitab Sarah salah satu usul Syekh Muhammad bin Hadi afan si Zaid bin eh, Muhammad bin Hadi hafizahullah enam yang judul kitab beliau Tariqul eh, <clears throat> Tariqul Wusul ila Idahi salah satu usul ini pun hasil dari pengajaran beliau di majelis beliau kemudian dibukukan lalu yang lainnya itu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi salah satu ulama yang masih hidup di negeri Mamlaka Saudi Al-Arabiyah beliau pun mempunyai sarah salah satu usul enam dan ulama yang lain semisal Syekh Barallahu Fikum As-Suhaimi Hafizahullah pun menjelaskan kitab salah satu usul kemudian dari hasil penjelasan beliau pengajaran beliau terangkan dalam sebuah kaset yang terekam dalam sebuah kaset kemudian dibukukan. Dan para ulama yang lain yang barakallahu fikum menjelaskan kitab ini dan hasil dari pengajarannya kemudian dibukukan, kemudian jadilah sarah salah satu usul yang kita bisa mengambil faedah dari kitab-kitab tersebut. Ayo lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa poin yang ingin Ana sampaikan kepada Antum terkait dengan awal dari pembahasan kitab ini. Lalu kalau ada yang bertanya, barakallahu fikum, Anda membahas dengan berpedoman sarah siapa? Maka Anda jawab, Hafizahullah, Ayol Ikhwatal Kiram an rahimani wa rahimakumullah, Anda berusaha untuk menyampaikan dengan eh, sederhana mungkin atau dengan barakallahu fikum menitik beratkan apa yang diinginkan oleh penulis yang Anda ambil dari beberapa sarah yang tadi Anda sebutkan atau beberapa cara yang tidak Anda sebutkan. Artinya Anda menjelaskan kitab ini tidak terpatok pada satu cara, satu penjelasan dari ulama tertentu, Anda ambil dari beberapa cara yang Anda sebutkan atau yang tidak Anda sebutkan. Itu ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah kita masuk pada matan kitab ini Kalau bisa antum pada medang pegang matanya, bisa bisa download di internet atau bisa beli uh, beli uh, beli atau beli kitabnya. Uh, kitab Hasyiah uh, salah satu usul di antara kitab yang sangat bagus yang menjelaskan kitab salah satu usul untuk bisa beli cetakan yang cetakan Saudi karena pinggir-pinggirnya apa masih ada ruang kosong sehingga antum ketika menulis sebuah faedah dari ketika antum belajar bisa dicatat di pinggir-pinggir kitab. Cetakan Saudi. Nah, tipis kitabnya barakallahu fikum. Kita masuk pada barakallahu fikum matan kitab ini. Berkata al muallif rahimahullah Syekh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahab an rahim Allah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Segala bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat permasalahan. Ayali hadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang ingin ana bahas yang terkait dengan uh, awal Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengawali kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dua hal tersebut yang pertama terkait dengan kenapa Syekh mengawali kitabnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, penjelasan singkat tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al kiram rahimani wa Yang pertama, Kenapa Syekh rahimahullah mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Setidaknya ada beberapa alasan atau beberapa sebab. Yang pertama isti'anah. Isti'anatun billah azza wa jalla. Lianna makna bismillah asta'inu billah. Ini yang pertama. Syekh mengawali kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan makna bismillah astainu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah. Syekh tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri. Atau Syekh tidak menyandarkan kepada dirinya. Yang lebih tepat. Syekh tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri. Dalam menulis kitab ini. Tidak. Tidak menyandarkan kepada kemampuannya. Tidak. Tidak menyandarkan kepada kepintaran dan kecerdasannya. Tidak. Namun Syekh menyandarkan Ketika menulis kitab ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maka dari itu sih memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah untuk menulis kitab ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Syekh bersandar kepada Allah dalam menulis kitab ini. Seperti inilah seharusnya seorang muslim, seorang muwahid senantiasa untuk bersandar kepada Allah dalam segala hal. Dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, dia senantiasa kepada bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alasan yang pertama kenapa Syekh mengawali kitab ini dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah dalam menulis kitab ini. Lalu alasan yang kedua, alasan yang kedua, tabarrukan bi dzikril tabarrukan bi dzikri ismillahi azza wa jalla yaitu dalam rangka mencari barakah dengan menyebut nama Allah azza wa jalla Syekh mengawali kitabnya <coughs> dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mencari barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh berharap bahwasannya Allah memberikan keberkahan kepada usahanya dalam menulis kitab ini. Dan ternyata ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah terbukti berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kitab beliau. Barokah itu kebaikan yang banyak dan terus menerus. Berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat barakallahu fikum dari kita beliau dan seluruh di seluruh penjuru dunia berapa banyak orang yang membahas kitab ini ini menunjukkan barakallahu fikum Allah memberikan keberkahan terhadap kitab ini itu alasan yang kedua kenapa Syekh mengawali kitab ini barakallahu fikum dengan bismillahirrahmanirrahim <coughs> Lalu alasan yang ketiga dalam rangka mengikuti kitab Allah dalam rangka mengikuti kitabullah mencontoh kitabullah kalau kita membuka Al-Qur'an barakallahu fikum maka awal yang pertama kali kita baca adalah bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillah itu alasan yang kedua kenapa saya mengawali kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengikuti, mencontoh kitabullah. Mencontoh, mengikuti Al-Quran. Lalu alasan yang keempat, ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu mengikuti jejak para rasul. Mengikuti jejak para rasul yang mengawali surat menyurat mereka atau risalah mereka dengan mengawali menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini diantara alasan kenapa Syekh mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dalilnya dalam surat An-Naml ayat 29 sampai 30 atau 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkis, uh, eh, mengkabarkan tentang nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam eh, Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis sebuah surat mengawal dengan bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayuhal mala'u inni alqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai para pembesar berkata uh, uh, Nah, wahai para pembesar, Qalat ya ayuhal mala'u innil kiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar, berkata seorang ratu, Wahai para pembesar, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah kitab, sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaimana dan itu berasal dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan diawali atau yang dan tertulis bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita ketahui Nabi Sulaiman ketika menulis surat untuk mendakwahkan uh, menulis risalah mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terwetkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya yaitu dari Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu berkata كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم روم يدعوه إلى الإسلام فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم روم أسلم تسلم Nabi kata uh, Abi Sufyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah risalah, sebuah surat kepada Raja Rum, kepada Hirakal, Raja Rum untuk mengajaknya kepada agama Islam. Kemudian beliau menulis, fakataba bismillahirrahmanirrahim. Beliau menulis bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah dari Muhammad utusan Allah ila Hirakal Azimur Rum kepada Hirakal Raja Rum aslim tasla. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Dari sini kita ketahui Rasulullah mengawali risalah beliau dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang keempat. Kenapa Syekh mengawali kitabnya dengan menyebut atau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu alasan yang kelima. Dalam rangka mengikuti kebiasaan yang baik dari para musannifin. Dari para penulis kitab. Yang para ulama yang menulis kitab mengikuti kebiasaan para ulama yang mengawali tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka dengan menulis atau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah wa qad istaqara amal al-a'immatil musannifin ala Kutubul ilmi bil basmalah. Telah diteliti kebiasaan atau perbuatan para imam musannifin para imam yang menulis karya-karyanya atau menulis kitab-kitabnya bahwasanya mereka membuka kitab ilmu mereka dengan bil basma dengan menulis atau mengawali dengan menyebut bismillah Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Wa fihi anna sunnata an tabtada'a an tabtada'a kutubal ilmi wa rasaila bil basmalah." Dan terdapat padanya bahwasanya sunnah untuk memulai kitab-kitab yang menjelaskan tentang permasalahan ilmu atau rasail-rasail, risalah-risalah yang menjelaskan tentang permasalahan ilmu bil basmalah dengan Barakalafikum menyebutkan mengawali dengan menulis Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini Barakalafikum lima alasan kenapa Syekh mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau menyebutkan lagi? Yang pertama apa? enam Dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, dalam rangka apa? Yang kedua apa? Mencari barokah dari sisi Allah dengan menyebut nama Allah. Lalu yang ketiga, <coughs> yang ketiga apa? enam, mengikuti kitabullah. Lalu yang keempat apa? Apa? Mengikuti jejak para rasul. Lalu yang kelima apa? Nah, mengikuti, mencontoh kebiasaan para ulama, para musannifin yang mengawali kitab mereka dengan bismillah. Ini poin yang pertama terkait dengan bismillah. Poin yang kedua yang ingin Anas jelaskan terkait dengan bismillahirrahmanirrahim yang Syekh mengawali kitabnya dengan menyebutkan ini menyebutkan atau eh, menulis Bismillahirrahmanirrahim yaitu tentang penjelasan secara singkat tafsir eh, tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Bismi adalah e, ba huruf jar ismi ism, e, isim majrur itu jar majrur yang terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Bismillah, bismi, jar, majrur yang terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Ada sesuatu kata yang dihilangkan yang kalau dinampakkan, kalau dinampakkan atau kalau dihadirkan itu takdirnya diakhirkan dan ditakdirkan sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Maka kalau dinampakkan sesuatu yang dihilangkan ini, Bismillahi aktubu. Dengan menyebut nama Allah aku menulis. Atau Bismillahi akra'u. Dengan menyebut nama Allah aku membaca. Itu. Itu jar majrur muta'allikum bimahdhuf yuqad uh, jar isim apa isim, uh, isi apa huruf jar dan istrinya majrur yang ter terkait dengan sesuatu yang dihilangkan kalau seandainya dihadirkan atau dinampakkan maka dinampakkan di akhir kalimat dan barakulofikum sesuai dengan kedudukannya kalau seseorang lagi makan berarti bismillahi akul cuman akulnya ini dihilangin bismillahi akra'u ketika seseorang membaca kitab ini bismillahi akra'u dengan menyebut nama Allah aku membaca nah, yang akra'u ini atau aktubu ini dihilangkan. Kalau seandainya ditampilkan, maka ditaruh di akhir. Dan yang ditampilkan adalah kata kerja fiil sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan. Kalau lagi mau, kalau mau makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya mau makan. Kalau seseorang mau membaca mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, akrau dan seterusnya. Lalu ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah Al-ba pada bismillahirrahman ini ba lil isti'anah. Ba lil isti'anah. Lafzu jalalalu Allah adalah nama Rabb kita. Sesembahan kita yang bermakna kata al-imam e, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajma'in. Lafzu jalalul Allah kata Imam eh, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bermakna zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Yaitu zat yang memiliki atau zat yang mempunyai hak uluhiyah, hak untuk disembah atas seluruh makhluknya. Ini makna. Naam. Lalu Ar-Rahman, Ar-Rahman di antara nama dari nama-nama Allah, maknanya adalah Dhul Rahmatil Wasi'ah. Dhul Rahmatil Wasi'ah. <coughs> Dhul Rahmatil Wasi'ah, yaitu zat yang memiliki rahmat yang luas. Rahmatun amah ijami'il makhlukin. Rahmatnya luas untuk seluruh makhluk. Nah, nama Allah dan Ar-Rahman dua nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh bagi seseorang menamai untuk uh, menamai dengan dua nama ini. Tidak boleh. Lalu Ar-Rahim maknanya adalah mausulu rahmatihi ila man yasa min ibadihi. Yaitu rahmatnya yang sampai kepada hamba-hambanya yang Allah kendaki. Nah, rahmat yang sampai kepada hambanya dari hamba Allah yang Allah kendaki. Rahmatun khasal bil mu'minin. Rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Ini makna ar-rahim. Naam, ayol ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Adapun ar-rahim itu boleh untuk yang lainnya. Sebagaimana Allah mensifati Nabi kita Ra'ufur Rahim dalam sebuah ayat. Adapun nama Allah, lafzu jalala Allah dan Ar-Rahman tidak boleh kecuali untuk Allah. Adapun Ar-Rahim boleh untuk selain Allah sebagaimana Allah mensifati nabi kita Raufur Rahim dalam sebuah ayat. Ayat lihadal kiram rahimani wa rahimakumullah itu penjelasan singkat yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim uh, pada kitab ini. Ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita pertama kali ini membahas kitab salah satu usul. Semoga bermanfaat dan kedepannya insyaallah kita akan melanjutkan insyaallah biiznillah uh, membahas kitab ini dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan pembahasan kitab ini. Dan alhamdulillah Ustaz Muslim sudah datang. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.